看着你。

081 393 tiga Masjid baik Gusti mengucapkan selamat mendengarkan acara-acara yang ada di radio MKFM Jogja 92,3 FM. Semoga kebersamaan kita memberikan pesanan yang lebih baik lagi dan lebih memberikan keimanan serta ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan memiliki kekuasaan sejak awal dari kekuasaan yang tertutup. Hadis riwayat Abu Dawud. and keep the warahmatullahi wabarakatuh. membantu Jakarta 92,3 Jogja Inspirasi Keluarga Indonesia. pengabdian dengan cinta. kepada sahabat yang kita di edisi hari ini Kamis November 2013 bertepatan dengan hari di bulan Haram 1435 Hijriah. Hari ini program spesial talk show bersama dengan Bibat Dini. Nah, sebenarnya barangkali sebagian dari Anda sudah melakukan berbagai macam ikhtiar ya dan juga upaya untuk eh, mengatasi yang namanya penyakit diabetes Anda di sahabat MC. Tapi pernahkah Anda sahabat MC mencoba satu produk yang berikut ini akan kita sama-sama perbincangkan namanya Albibat Murni dan apa sebenarnya keunggulan dari produk ini sehingga Anda harus memilih ataupun juga Anda harus beralih eh, dari pengobatan ataupun juga obat-obat yang selama ini Anda konsumsi ke obat biru ini. Nah, di studio sudah hadir sahabat MK bersama dengan Bapak Yas Rahmawan dari selaku juga konsultan dari produk obat biru ini. Seperti apa obat biru ini juga apa kemanfaatan serta keunggulannya kita akan sama-sama perbincangkan di Pemilihan Jakarta Spesial bersama obat biru ini. Sebelumnya saya sampaikan dulu Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih sama Bapak. Iya, saya dikajian saja. Iya. Kalau tadi dari ayat di mana? Dan gimana? Alhamdulillah Bapak ini luar biasa sekali memang kita jadwalnya jam 9 ya. Dan kebetulan perjalanan kita ada sedikit apa namanya? Iya, ada tantangan. Ternyata wajib dijalan itu berkali-kali sampai kita luar biasa ya tentunya kita sudah sampai di sini eh, bertemu dengan teman-teman di MG kemudian saya nanti bertemu dengan teman-teman eh, sahabat-sahabat MG pada masih di udara nah ini seperti yang saya sampaikan tadi nih Mas Yasio eh, mengenai sahabat MG ataupun juga orang yang terkena diabetes gitu ya kan sudah tentunya sudah ada berbagai macam upaya penyembuhan juga konsumsi. Nah ada satu produk yang uh, kali ini akan kita berbicara bersama-sama Albidet dulu. Sebenarnya apa sih Albidet dulu ini bentuknya apa, keunggulannya apa dan produksinya bagaimana nih Mas? Iya, terima kasih. Ya, Mas Iqbal, sebelumnya kita sapa dulu kepada seluruh teman-teman dan pendengar Gadget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam untuk saudara-saudara sampai sampai teman-teman di Jakarta sekali eh, dari beberapa kota yang pernah saya kunjungi itu memang kendala utama bagi teman-teman dan saudara-saudara kita yang mengalami keluhan penyakit gula atau diabetes mellitus atau bisa juga disebut dengan kencing manis iya. dia mengalami masyarakat kita yang sedang mengalami perkataan melekat-melekat bekas agar stigma itu menjadi beralih bahwasanya seluruh penyakit atau semua masalah sebetulnya ada solusinya. Nah, kalau penyakit ini kita akan tidak sedekat Mas Dias ya, buat yang juga ingin tahu sebenarnya kandidat ini produk berbentuk eh, apa sih begitu dan apa saja keunggulan ataupun juga bagaimana produksinya sudah hadir di mana saja bagaimana pemasarannya nanti deh pokoknya karena pertanyaannya akan kami jawab dan kita juga buka kesempatan untuk anda bisa menanyakan uh, lebih jauh ya terkait dengan program Hobi ini yang juga insya Allah akan bisa membantu uh, proses penyembuhan atau ikhtiar menuju kesembuhan Anda dari diabetes mellitus. Siapa nah, yang bisa bergabung untuk mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS kami di 0815 ataupun juga dialog interaktif bersama kami di line telepon 8842 atau bagi Anda yang sudah untuk media sedang mengakses layanan internet di pagi hari ini bisa bergabung via Facebook dan juga mention di Twitter kita. Layanan radio TWM Yogyakarta dan buat Anda yang berada di luar kota Warnaret di luar negeri Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di www.mkradio.com buat Anda pengguna BlackBerry smartphone Anda bisa mendownload aplikasi Mix Radio ataupun juga Mobile Experience dan buat Anda pengguna Android Anda bisa mendownload aplikasi siaran Flight untuk menyimak siaran kami pagi hari ini akan kembali lagi sama kami selepas informasi yang berikut ini. Mas Fahri kok jago Ya, ini Alhamdulillah Sampai yang orang mari Aku Aku buka pilihan Gak ya, boleh ustaz ini selesai ya, eh, Tinggal بالذات يعتاد saksi pusat tapi Indonesia dipadu Tengah halal di samping aku ya belum siap bahas para sekolah kan kono itu kan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah MT News pukul 9.30 waktu Indonesia Barat bersama saya Sufan Akbar dan berikut informasi lengkapnya. Informasi pertama, dokter di Indonesia boleh praktik di lebih dari satu rumah sakit. Sobat MT hingga saat ini banyak keluhan tentang dokter di Indonesia. Menurut Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher, keluhan tersebut mulai dari soal uang yang harus dipegang hingga soal pelayanan. Lebih lanjut, Akbar menilai khusus soal pelayanan saja banyak dokter yang praktik lebih dari satu tempat. Akibatnya, janji dengan pasien sering tidak tepat waktu. Bikin semuanya, berdasarkan Undang-Undang Kedokteran di Indonesia, para dokter dapat melakukan praktik di tiga rumah sakit sekaligus. Informasi berikutnya, sahabat MD kejahatan di Hebron hasil perundingan sia-sia. Saat ini pemerintah Palestina menuding Israel bertanggung jawab atas pembunuhan tidak manusiawi terhadap tiga warga Palestina di kota Hebron Kepri Barat. Menteri Wakaf dan Urusan Agama Palestina Ismail Ridwan menganggap kejahatan ini merupakan rangkaian kebijakan Zionis setelah merampas tanah dan menodai tempat suci. Lebih lanjut, Ridwan juga menambahkan sebagaimana dilansir info palestina.com, kejahatan ini menunjukkan hasil dari rangkaian perundingan sia-sia dengan Israel selama ini. Pasalnya, sejak awal Agustus lalu, Korban yang gugur akibat tembakan tentara Israel telah mencapai 23 orang. Demikian yang kini pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saja Anda ikuti NT News bersama tim penerbatan NKR. some Nah dari ini sahabat satu produk yang spesial diluncurkan untuk membantu ikhtiar penyembuhan Anda dari diabetes ya sahabat MG seperti apa kan albigen ini dan juga apa manfaat dan keunggulannya langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Mas Dias Sakawan selaku konsultan dari albigen Mas Dias ini sudah dijelaskan sedikit ya mengenai albigen ini merupakan satu produk yang uh, diproduksi ataupun juga diolah dari dua jenis bahan yang salah satunya diimpor dari Timur Tengah ya, Asia yang berupa batu soda dan juga dikombinasikan dengan bahan-bahan alami dari Indonesia sendiri gitu ya. Nah sebenarnya tabungan ini bentuknya apa dan apa manfaatnya nih? Terima kasih. ini kita butuh sedia ekstraksi dari ekstraksi kapsul yang Osman Arabi'nin Constitution of dari karena kandungan atau kadar gaya tinggi menyumbat ke syarat-syarat tertentu yang mana syarat itu diperlukan uh, nutrisi-nutrisi yang harus tersalurkan sehingga uh, kalau tersumbat uh, ia tidak bertugas atau tidak beraktivitas sebagai orang miskin kemudian yang kelima atau yang terakhir mungkin dia membantu meregenerasi sel jadi penularan kita informasi dari ini salah satu fungsinya adalah Indonesia sendiri adalah salah satu produk dari Albirun. Iya. Nah, ini sendiri apa ini ya kalau Mas Tias? adalah nama sebuah perusahaan sebetulnya ini nama perusahaan yang disemangati dari apa sekali dia juga dan salah satu dari sukses adalah ini salah adalah masih kita dari musik Nah, yang saya tanyakan sebenarnya bagaimana antusiasme dari masyarakat sendiri dan sudah berapa sejauh ini apa namanya penyebaran Albiga sendiri sudah di beberapa kota dan bagaimana responnya dari masyarakat sendiri? Alhamdulillah untuk nasional kita ada yang justru distributor ya ketika eh, kita tidak ada lagi yang sudah ya. eh, kesepakatan kita tentang hubungan distro Alhamdulillah eh, dari enam tiga kita sudah nasional dan distro kita sudah nasional dan alhamdulillah kita, kita ada juga distro di juga ada itu pertama saya ya yang kedua pertanyaannya adakah produk untuk obat sakit kelaminnya dan harganya berapa ya bed ini ada eceran terendahnya 63 ribu ada ada tujuh puluh lima ribu Jadi mas ya? ada ya Mas Haryanto Mas Haryanto yang menjadi pangkat bisa dikatakan memanfaatkan beberapa kandungan bahan alami dari hewan kita biasanya tadi ada jenis eh, atau tadi berzintan hitam jadi ulang amat berzintan nah ini ditanyakan uh, dari pertanyaan berikutnya nih Mas ya al sendiri apakah ini uh, kan tadi ada barang bahan kombinasi untuk al sendiri apakah sudah diteliti bahwa jenis bahwa itu ada unsur kandungan untuk diabetes ya Alhamdulillah kita semua sudah menjalani hal itu hmm. ya, jadi ada pertanyaan sangat sangat membantu kita sebetulnya

bisa betul insya Allah kata saya dan aman aman dan terjaga nanti untuk sistem apa harus nanti yang perlu dikomunikasikan akan oke anda bisa di menjadi sukses nasional ya, ya yang juga uh, eh, dilakukan khusus untuk membantu para penderita diabetes. Silakan pertanyaan Anda di SMS nomor 1578 623 atau melalui di Ya, ini masih orang ini, kanan dokter mereka aku buka pilihan ya pilih selama screening membuat ya lama kerja ya tinggal nah terus dia aku membenci alkitab akhirnya diabetes hasilnya jelas marah ya berarti dari kalau yang saya aku susah singsap singsap paras itu ramuan sobat tanaman asli Indonesia yang dipadu karo resep

konsultasi hubungi 081 393 000333. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah menerangkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Hadisler onu hayret melaksanakan ini bersama dengan Albin Sukses dan Bersinar untuk eh, kali ini satu produk yang dikeluarkan untuk membantu para kita bimbing adalah Arbibet ya selama dan kalau anda sering dengar uh, eh, iklan ya juga publikasinya nah ini sekarang waktunya untuk anda nih yang kita ini produknya Mas Rahmawan selaku konsultan dari Albi ini ya gabung di

telepon dulu Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillah dengan Bapak Ini saya dari 그러 pertanyaan sebelumnya mas uh, mas Dias dari sahabat Dirjen menanyakan aman dikonsumsi bersama obat kimia ya? aman dengan catatan deteksi dan jarak 4 jam. Kemudian nanti sasaran 这个要他搞粮食什么的，他搞。

kelebihannya dari Almira Sukses hari ini adalah selain Anda bisa beli produknya, ada juga layanan konsultasi yang terbuka penggunaan dan gratis. Ini walau perusahaan rata-rata SMS begitu ya, Mas Yasir. Oke, pertanyaan berikutnya orang yang sudah masuk di SMS yang berikut ini ada dari L813 ini di manual 162 SMS ini ibu rumah tangga nih. Pastinya saya ibu rumah tangga usianya sudah di atas 60 tahun. Saya pernah kena ginjal mas ya. Tapi setelah usaha tanpa operasi juga tekanan sudah normal, ada kolesterol. Apakah bisa mengkonsumsi obat tadi? Kalau itu itu makanya ya saya tidak menyebutkan namanya. Ya, kalau itu tidak ada gejala diabetes ya tidak perlu mengkonsumsi. Ya, kalau itu ini tidak ada gejala diabetes, tapi kalau itu ada gejala kolesterol tapi akan menjadi masalah. Ya. Uh, untuk satu tadi obatnya jenis apa mas dari kalau itu akan sakit tulang nanti silakan konsumsi herba eh, yang dibuat atau diformasikan dari tripat ya perlu juga ya kalau kita tidak produksi itu ya karena untuk mendapatkan legalitas dari badan pom apa lebih rumit dibanding kita ada pada apa karena ini kan aku itu yang kami ada proses penyembelihannya apa namanya penangkapan segala macamnya harus kita tahu betul tidak dengan silakan sangat sangat ya eh, baik eh, eh, seputar bagaimana sebenarnya testimoni orang-orang yang sudah menggunakan LBBF ini atau juga eh, respon dari masyarakat yang menggunakan LBBF ini dan latar belakang penyakit apa yang akhirnya bisa disembuhkan oleh LBBF ini? Ya, jadi kalau testimoni sebetulnya kita tidak eh, apa namanya mencari-cari eh, ya, kita sebetulnya sharing dan ya, menyampaikan keadaan para penderita itu setelah mengonsumsi produk-produk kita dan itu kita tuangkan gitu dengan bahasa yang bisa sesuai dengan sudah sangat lama bagi saya eh, kemudian menjalani terapi terapi pengobatan nah ini apakah juga bisa di eh, sini dengan minum aldebaran ini kalau untuk terapinya sendiri apakah mengganggu gitu kemudian Uh, untuk yang ini seperti apa nih Mas? Ya, karena yang biasa saya melakukan terapi, saya juga terapi. Jadi tidak terapi? itu sudah kronis seperti itu adalah gangguan

Jadi untuk sahabat MC yang ingin mendapatkan produk ini ataupun juga ini berkonsultasi terlebih dahulu ke telepon atau ke nomor mana mas saya senang ada badan audibet ini bisa membantu banyak orang yang melengkapi ikhtiarnya untuk proses melindungi adatnya. Terima kasih Mas Yas, dan nanti kita bisa berbagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kemudian sahabat yang tidak info dan edisi spesial talk show bersama dengan Audibet Almiruni satu produk yang ditujukan khusus untuk membantu penyembuhan penderita diabetes. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya dan bisa juga menjadi jalan kesembuhan bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Untuk konsultasi hubungi 081 393 000333. lagi, makam Ibrahim adalah sebuah batu yang dahulu menjadi tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam saat pembangunan Ka'bah Baitullah. Makam Ibrahim menjadi